ke sana untuk mencapai derajat ihsan. Kita sudah iman, tapi kita nanti naik ke Islam dan nanti naik ke ihsan. Nah, itulah kuliah ma'rifatullah yang kami rintis sejak 20 tahun yang lalu. Kemudian baru mulai populer sekarang dan nanti bukan saja ma'rifatullah, nanti kita akan meningkat kepada ma'rifatul rasul, mengenal rasul, ma'rifatul Quran, mengenal Al-Quran, ma'rifatul akhirah, mengenal akhirat. Sekarang saya sedang menulis ma'rifatul akhirah. Eh, yaitu mengungkap pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka. Nah, tapi nanti kita sampai ke sana. E, kalau kita lihat situasi dan kondisi dunia saat sekarang ini e, sangat relevan sekali kuliah ma'rifatullah ini karena kalau kita lihat dari aspek e, psikologis saja, eh, psikologis saja 60 persen eh, guru-guru di seluruh Indonesia itu terserang eh, psikosomatik. Ya, susah tidur. Susah tidur. Kalau ibu-ibu telkom dan telkom saya yakin tidak. Gitu. <laughs> Beda dengan guru-guru. Gitu. <laughs> Eh, kemudian kota Bandung ini juga kurang lebih penduduknya 60 persen. Eh, terserang penyakit eh, psikosomatik, eh, susah tidur, ya. bukan karena apa ya faktor-faktor psikologis, tapi yang paling eh, menunjukkan bahaya luar biasa ialah eh, banyaknya angka bunuh diri di Indonesia ini angka bunuh diri itu meningkat luar biasa. Kalau dulu Jepang nomor satu di dunia, sekarang ini Indonesia nomor satu di dunia. Ini uh, belum lagi eh, penyakit-penyakit uh, lain karena naik ke psikosomatik yaitu stres. Ya, uh, stres. Uh, rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia ini semuanya penuh Ya, sekarang ini berdesak-desakan karena banyak yang eh, stres. Nah, ini juga faktor-faktor psikologis karena eh, kosong dari makrifatullah. Nah, kemudian dari aspek sosial kita lihat kerusuhan di mana-mana. Ya, bangsa ini yang tadinya bangsa yang lembut, pengasih, penyayang berubah menjadi bangsa yang brutal. Ya setiap hari, setiap saat kita saksikan kerusuhan, eh, pembunuhan dan pembunuhan ini bukan saja sesama manusia, tapi ada yang sudah berani membunuh ibunya sendiri, eh, membunuh anaknya sendiri, membunuh ayahnya sendiri, membunuh ya tetangga apalagi dan sebagainya. Belum eh, penyakit-penyakit yang lain. Nah, oleh karena itu maka jamaah rahimakumullah kemudian dari, dilihat dari aspek ekonomi eh, saat ini eh, manusia sudah sudah tidak ada jiwa rahma kasih sayang lagi di saat rakyat menderita kesulitan banyak yang kelaparan istilah lain apa eh, penyakit apa Polio apa? Penyakit. Eh, busung lapar <laughs> ya. Di, di, diperhalus busung lapar. Padahal sudah kelaparan gitu. <laughs> ya sudah. Gizi buruk itu diperlembut gizi buruk. Dan itu semua satu ciri. Ya, satu ciri dan satu tanda eh, di mana eh, kasih sayang itu sudah di satu segi orang gizi buruk satu segi orang e, kelaparan, tapi di satu segi e, mereka naik gaji berpuluh-puluh juta. E, guru cukup naik 600 ribu sebulan hese, tentara naik 600 ribu sebulan dihapuskan, tapi mereka naik gajinya puluh-puluh juta. Itu tidak apa-apa. Nah, ini ini menunjukkan uh, betapa uh, kehidupan bangsa sekarang ini eh, dibutuhkan pendidikan eh, ma'rifatullah di mana pendidikan ma'rifatullah ini adalah eh, pendidikan yang dilaksanakan oleh seluruh eh, nabi-nabi eh, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Uh, untuk itu baiklah kita lihat apa yang kita akan tuju ya kita akan ungkap dulu apa inti ma'rifatullah supaya ibu oh ke sana. Kita akan ke sana. Kalau di Al-Hidayah tidak sempat. Ya, <laughs> itu ibu ini yang memelopori di Al-Hidayah kemudian minta eh, minta supaya di sini juga dibuka ya saya kebetulan waktunya kosong karena eh, sekarang banyak eh, menulis dan paling banyak Ya karena Babu Salam kita buka cabang di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, kemudian sekarang juga sedang membangun di eh, Aceh Besar yaitu Montasek, juga sedang mempersiapkan pembangunan di Malabo di Aceh dan sekarang juga sedang membangun di Muara Labu, Solok Selatan dan sedang mempersiapkan mempersiapkan juga pembangunan di Eh, Waka di di di Alor Nusa Tenggara Timur. Jadi sibuk sering keluar keliling eh, meninjau bagaimana pembangunan dan bagaimana pendidikan eh, pondok pesantren Al-Qur'an di daerah-daerah terpencil karena eh, di sana kita bertarung dengan salib-salib. Ya. Jadi eh, baiklah kita akan melihat eh, inti inti dari ma'rifatullah itu yang kita akan ungkap dan kita akan tuju ya eh, di dalam kitab Sirul eh, Sirrul Asrar eh, yang disusun oleh Syekh Yusuf Al-Makassari ini ulama besar dari Makassar yang mencapai reputasi internasional seangkatan dengan Syekh Abdul Raub Singkil. Abdul Raub Singkil ini yang disebut eh, Syiah Kuala, Syah Kuala. Saya kemarin sempat juga meninjau kuburan beliau di Banda Aceh. Ya. Jadi inti daripada ajaran ma'rifatullah ini adalah eh, al-akhlak. Ya Inti daripada ma'rifatullah adalah al-akhlak. Ada sema. Inti akhlak adalah silaturrahim. Ya. Dan inti silaturrahim adalah eh, menggembirakan orang lain. Nah, kebetulan ini apanya? Bukan yang biasa jadi baru jadi inti-inti ada schema eh, ma'rifatullah eh, yaitu intinya akhlak, inti akhlak silaturahim, inti silaturahim adalah eh, menggembirakan orang lain. Ini operatornya baru jadi belum. Ya. Jadi itu intinya. Ma'rifatullah intinya adalah akhlak akhlak. Nah, sekarang ini krisis di dunia sekarang ini adalah krisis akhlak. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kosong dari makrifatullah. Ya. Dunia ini sudah kosong dari makrifatullah. Kalau di Indonesia ini jemaah haji setiap tahun 200 ribu. Ini kader-kader yang sudah ditempa di Padang Arafah apa padang Arafah itu? Padang ma'rifatullah. Di sana ditempa ma'rifatnya seseorang itu sehingga dia kenal dirinya, kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali ke tanah akhir, dia harusnya sudah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi Indonesia sebagai negara terbesar Islamnya di seluruh dunia, ya Indonesia masih tetap ya juara ketiga korupsi seluruh dunia. Ya, juara kedua atau ketiga ada yang mengatakan kedua ada yang mengatakan ketiga ya kedua ketiga nah, korupsi dan korupsi itu justru terjadi dalam urusan haji itu dalam perhajian itu ya. Nah, ini yang eh, wah, ini belum. <laughs> ya. Jadi eh, inti ma'rifatullah al akhlak ya. Inti akhlak silatur rahim. Inti silatur rahim Inna afdalal a'mali amal yang paling utama yang paling berat timbangannya nanti di akhirat adalah idkhalus surur fi qulubil ikhwan memasukkan kegembiraan pada hati orang lain. Ini hadis Rasulullah banyak sekali e, diungkap oleh beliau bahwa e, paling berat timbangan amal nanti di akhirat ya bukan tahajud, bukan sholat, bukan puasa, tapi intinya daripada segala-galanya itu. Intinya daripada haji, intinya daripada saum, intinya dari sholat itu adalah idhalus surur memasukkan kegembiraan pada hati orang lain ya ini yang paling pokok. Jadi ini masih pendahuluan kita ya. Jadi inna afdalal a'mal idkhalus surur fi qulubil ikhwan. Ah, akhlak ini luar biasa. Krisis dunia, krisis di negara kita ini adalah krisis ma'rifatullah yang melahirkan krisis akhlak. Jadi krisis ma'rifatullah, krisis jadi makrifat itu bukan karena dia ulama, kiai, ustadz, bukan gitu ya. Ya, kita lihat saja eh, dulu Departemen Agama masuk departemen terbesar korupsinya di seluruh departemen. Ya. Dan dana abadi umat sekarang ini sekian 600-700 miliar kemudian macam-macam. Nah, ini karena apa? Krisis Ma'rifatullah yang melahirkan krisis akhlak. Nah, kalau Menteri Agama yang lalu ini terbukti, wah ini sudah hancur. Sudah eh, dunia <laughs> ini ya. Hancur sudah dunia ini. Ya, jadi eh, kedua dari krisis akhlak melahirkan krisis silatur rahim silaturrahim. Kalau ar-rahmi, silaturrahmi menghubungkan betul perut. Kalau silaturrahim menghubungkan rasa kasih sayang. Jadi istilahnya sedikit itu bahasa Arab. Silaturrahmi menghubungkan perut. Silaturrahim menghubungkan rasa kasih sayang. Mana yang tepat? <laughs> Silaturrahim jadi eh, silatur rahim nah, itu menghubungkan ar-rahim yaitu kasih sayang. Ya. Jadi silaturahim sekarang ini kita lihat ya, tak usah jauh-jauh ya. Di tubuh partai Islam saja. Nah, kita lihat ya NU PKB ini ributnya PBB antara Islam ribut sikut-sikutan P3 pecah kemudian pecah-pecah berantakan lagi itu ciri betapa krisis makrifatullah melahirkan krisis akhlak krisis silatur rahim sedangkan kalau kita bicara nanti dalam fikih silaturahim ini Jalan untuk menuju surga. La yadkhulul jannah kotik. Tidak bisa masuk surga orang yang tidak memiliki jiwa silaturahim. Nah, kemudian tidak mungkin mendapat syafaat dari Rasulullah kalau tidak memiliki jiwa silaturahim. Ya. Ah, kemudian kan ini pendahuluan silaturahim ya Jalan untuk menuju surga, jalan untuk memperoleh syafaat dan inti siratur rahim itu adalah oleh Nabi dikatakan inna afdalal a'mal idkhalus surur fi qulubil ikhwan. Amal yang paling utama, yang paling berat timbangannya nanti di akhirat bukan sholat, bukan puasa, tetapi memasukkan kegembiraan kepada orang lain sampai kepada binatang sekalipun juga ada seorang sahabat memberi minum kepada anjing yang kehausan sampai ke Medina dia bertanya ya Rasulullah apa ada pahalanya saya memberi minum kepada anjing yang kehausan kata Nabi Gufiralah kama taqaddama min dabbik dihampura dosa mane dosa anu parantos kalanku jawab memberi air kepada anjing yang kehausan komo ka putra mitoha hmm ya gak injuk mitoha nah, gitu <laughs> gak tetangga sesama muslim bahkan hadis kursi Allah menyatakan kalau mau dekat dengan aku kata Allah jangan engkau cari aku di Ka'bah jangan engkau cari aku di masjid tahu ibu kalau mau dekat dengan Allah kata Allah Ubuhuni fi du'afaikum. mau dekat dengan aku, cari aku di tengah orang-orang yang menderita. Cari aku di tengah anak yatim. Cari aku di tengah orang-orang yang sengsara. Harus dekat dengan anak yatim, dekat dengan orang miskin, dekat dengan orang yang kekurangan. Kamu dekat dengan aku, kata Allah. Ah, orang milari gusti Allah kakak awak <laughs> Sekeliling kita orang menderita, orang yang kelaparan, busung lapar, nah, gitu. Nah, itu satu contoh. Jadi eh, inilah sedikit gambaran. Sekarang kita memasuki kuliah pertama ini dengan kalau kita masuk pada kuliah ma'rifatullah eh, kita akan mulai dengan metoda Ya. Metoda metode eh, untuk menuju ma'rifatullah sudah itu kita akan memasuki sesudah membahas metode metode metode ma'rifatullah nanti kita akan naik memasuki pintu-pintu ma'rifatullah itu ya. jadi metode kemudian masuk kepada pintu-pintu mak ma'rifatullah itu ah, sesudah masuk pada pintunya nanti kita akan masuk sayap-sayap eh, ma'rifatullah yang kita gunakan untuk terbang menuju Allah kemudian nanti kita akan masuk tingkatan-tingkatan ma'rifatullah ada bertingkat-tingkat karena manusia ini punya potensi yang berbeda-beda intelijensi yang berbeda-beda, maka Al-Quran itu disesuaikan dengan eh, intelijensi masing-masing. Karena Islam adalah agama universal. Ya. Jadi eh, tadi skemanya saja, mungkin ingat makrifatullah, akhlak, silaturahim, idhalus surur, fi kulubil ikhwan. Itu gambarnya. Ya. Nah, sekarang kita memulai uh, metode dalam bidang ilmu pengetahuan itu. Nah, itu di, di biasa kita menggunakan metode. Ya. Metode yang kita gunakan ini ada ya kita bagi tiga saja. Satu metode akal. Ketua, kedua metode Asmaul Husna, ketiga metode ibadah dan intinya adalah fitrah. Jadi akal ini intinya adalah fitrah manusia. Ya. Jadi pertama metode akal. Nah. Kedua metode Asmaul Husna, ketiga metode ibadah ibadah ah, inti dari ketiga-tiganya ini adalah sesuai disesuaikan dengan fitrah manusia jadi ah, fitrah manusia ini apa ibu mungkin pernah belajar filsafat atau ilmu akhlak belum ya kalau belum eh, fitrah eh, fitrah manusia ini yang paling inti fitrah eh, eh, fitratallahi fataran nasa 'alaiha itu fitrah ketuhanan setiap manusia itu ada rasa keimanan kepada Tuhan itu fitrah fitrah manusia ini dalam jiwa jiwa kita ini tanpa belajar agama tanpa dicampuri agama apapun juga itu fitrah manusia itu ada kecenderungan kepada kepercayaan kepada Tuhan cocok ibu-ibu benar nah ini fitrah fitrah ingin ibu-ibu eh, eh, membuktikan ya ibu-ibu pasti sudah mengenal Eh, Lenin dan Stalin adalah tokoh dunia uh, yang inti ajarannya ateis, tidak bertuhan, anti kepada Tuhan gitu ya. Tapi ibu tahu tidak secara Lenin dan Stalin pada saat akan meninggal dunia dia memanggil pastor. Nah, coba padahal anti apa itu Tuhan itu nonsen Agama itu racun bagi masyarakat. Tapi baik Lenin maupun Stalin kalau kita buka secara hidupnya dikala akan meninggal dunia panggil pastor. Apa itu? Kecenderungan kepada ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah. nah, kalau ibu-ibu suatu saat kena di atas pesawat, tiba-tiba pesawat goncang luar biasa, nah, itu sekali, no, itu kalau pesawat Boeing itu 300 meter, bu. kalau itu 300 meter kalau pesawat besar itu, ah, ah itu, <laughs> ah goncang, ya saya bukan kemarin, sebelum kemarin saya ke Aceh, kemarin juga baru pulang pekan yang lalu. Nah, itu antara Aceh dan Medan itu wah guncangannya luar biasa. Baru merasakan gitu. Ya. Ibu kalau dapat musibah atau semacam itu kemana? Lari kemana? <laughs> panggil bapak, panggil ibu, panggil anak, panggil apa? <laughs> gitu. Ya memang karena sudah ada iman. Beda dengan Lenin dan Lenin dan Stalin tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan itu nonsen Tapi pada saat akan meninggal dunia, panggil pastor. nah, itu menunjukkan fitrah. Itu yang disebut apa? Fitrah. Ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi eh, Pertama, metode akal. Nah, kita akan mengungkap bagaimana Allah membimbing akal ini. Ya. Kedua, metode asmaul husna. Eh, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang hafal 99 itu dijamin ahli surga. Eh, jadi ar Rahimul Malikul kudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Nah, itu kita akan masuk untuk mengungkap mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sementara 99 tapi nanti kita akan naik Asmaul Husna itu seribu Nanti u asmaul husna itu tidak terbatas. Karena kalau asmaul husna terbatas berarti Allah terbatas dan Allah tidak mungkin terbatas. Nah, tapi untuk sementara untuk diketahui kalau ibu-ibu lihat di sebelah tangan kanannya tangan kanannya sih coba dilihat telapak tangan itu ada pohon kelapa, terus ada piramid. Ada ndak Ada pohon kelapa dan piramid. Itu nomor 18 angka Arab. Ya. Di sebelah kiri piramid dulu baru pohon kelapa. Itu 81. 81 ditambah 18 seberapa? Ah, <laughs> puluh 99. Tadi ibu makan acoet wae jadi tara di aos ieu. Iya, iya. <laughs> Tara di aos. Oh. 18. <laughs> puluh 81 ditambah jadi Asmaul Husna. Ah, kita akan masuk sepintas karena kalau ini kita bahas 99 99 kali 1 jam 1 99 jam gitu ya belum implementasinya aplikasinya nah saya sudah menulis buku Asmaul Husna yang praktis untuk pengamalan ketiga metode ibadah ibu-ibu sudah melaksanakan ibadah selama ini ah ini kita akan ungkap sekarang saya kira kita masuk saja Metode pertama, metode akal. Ya, metode akal. E, kita harus mengetahui bahwa kalau kita baca Quran, nanti kita akan temukan bahwa apa yang pertama diciptakan oleh Allah di dunia ini? Yang pertama diciptakan ini akal. Itu yang paling pertama dan paling utama. Ya, ini kalau kita baca Al-Quran. Nah, kemudian akal manusia ini kalau kita baca Quran bertingkat-tingkat. Dan ini sudah dibuktikan oleh Simon dan Binet. Mungkin pernah dengar ibu-ibu Simon, Mang Simon dengan Mang Binet Hmm? Kalau orang dari Ikip atau UP pasti kenal. Simon dan Binet inilah yang mengeluarkan teori bahwa intelijensi kuisen manusia itu IQ-nya itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi itu disebut superior atau genius. Ada yang sedang disebut normal. Ada yang paling rendah itu disebut idiot. Jadi tiga tingkat. Idiot, normal, genius atau superior. Ya. Nah, kalau kita orang Indonesia, Bung Karno adalah orang yang genius. Ya. Bung Karno adalah orang yang genius. Uh, Hitler, nah, itu orang genius. Napoleon, itu orang-orang yang uh, terkenal orang-orang yang jenius. Dan di dalam Islam yang paling jenius di seluruh sahabat saha ibu-ibu. Seluruh sahabat siapa? <laughs> yang paling jenius, <laughs> yang paling pinter. <laughs> Ya. Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Nabi mengatakan ana madinatul ilm, saya gudangnya ilmu tapi Ali itu kuncinya, kuncinya ada pada Ali. Ketika hadis ini didengar seorang Yahudi, langsung datang kepada Ali, Ali. Saya mau tanya, coba nilai yang terkecil yang bisa dibagi habis. Dibagi 10 bisa, dibagi 9 bisa, dibagi delapan, dibagi tujuh, bagi enam, bagi lima, bagi empat, bagi tiga, bagi dua, bagi satu. Ada yang tahu ibu-ibu? Satu. Adik, tidak ada seper sepersepernya. Jadi di apa? Ini eh genap. Genap. Ya. Ah, kalau Ibu Ani tahu. Ada di belakang. Nah, kalau Ibu Ani tahu. Ya. Takluk ibu-ibu. <laughs> Asin katanya. <laughs> Kalau tata rucingan terus asin, ah takluk gitu. Ya. Jadi eh aneh tidak pakai kalkulator, tidak pakai langsung ditanya langsung dijawab. Nah, nilai yang terkecil dibagi sembilan, bagi sepuluh bisa bagi ah, dia langsung berapa hari dalam sepekan? Berapa hari dalam sebulan? Yang normalnya. 30. Berapa bulan dalam setahun? Nah, itu kuncinya. Kalikan saja jumlah hari dalam sepekan, kali jumlah hari dalam sebulan, kali jumlah bulan dalam setahun. Nah, itu. Silahkan PR nanti di rumah. Dibagi sepuluh bisa, dibagi sembilan, bagi delapan, bagi tujuh, bagi enam, bagi lima, bagi empat, tiga, dua. Saya dulu tahun 89 ya. 91 jemaah haji Babus Salam ada profesor doktor matematika di ITB sudah almarhum baru meninggal eh, jangan beritahu Pak Kia saya di manasik haji cerita oh jangan beritahu nanti saya cari eh, dicari tiga malam baru nelpon ke Ciburial Pak Kiai sudah tahu saya berapa 2520. Saya bilang dari mana Bapak tahu? Ya saya hitung, hitung tiga malam cari. Bar, tiga malam baru. Tiga hari baru. Nah, itu bedanya dengan Ali saya bilang Bapak. Kalau Ali tidak ada waktu langsung tahu kuncinya tidak tahu <laughs> Hanya tahu jumlahnya 2520. 7 kali 30 kali 12 itu 2520 itu nilai terkecil dibagi 10 bisa dibagi 9 bagi 8 ah coba ke anak-anak-anaknya yang divisi di TB tanya bisa enggak nah itu orang yang jenius dan banyak lagi cerita tentang jeniusnya Ali bin Abi Talib itu satu contoh akhirnya Yahudi itu masuk Islam Ya, jadi metode Al-Quran membimbing akal agar makrifat dengan mengarahkannya untuk meneropong makro dan mikrokosmos sebagaimana hanas Nabi yang populer tafakkaru fi khalqillah tafakkuri ciptaan Allah. Jangan kamu tafakkuri zat Allah karena kalau kamu mentafakuri zat Allah kamu tidak bisa sampai usah zat Allah. Sarjana-sarjana di Amerika pernah mengadakan penelitian tentang ruh. Orang yang sudah dihukum mati, ya, kira-kira lima menit lagi akan mati, diadakan, masukkan ke mana ini? Lab, laboratorium kaca, mau tahu di mana roh itu keluar. Apakah di mata, di telinga, di lubang bawah, lubang apa itu? Ah, lima menit kemudian tabung itu meledak, ya sarjana. Para rae kabeh. Mau tahu di di mana letaknya ruh? Ibu hidup di mana letaknya ruh ibu? Di hati? <laughs> Di otak? <laughs> Filosof-filosof hanya membahas dan bertanya, apakah ruh itu seperti air dalam gelas? Seperti air dalam jadi kalau ini dipotong ada ruh yang terikut. <laughs> Gitu. Atau ruh itu seperti bola pimpong yang pindah-pindah ke itu tidak bisa diputuskan sampai sekarang. Yes Yas'alunaka 'anir ruh, kamu ditanya tentang ruh, kulir ruh min amri rabbi. Katakan itu urusan Allah. Hanya apakah ruh itu seperti air dalam gelas? Apakah ruh itu seperti kaleci, pimpong yang pindah-pindah ke sana kemari? Ah, itu di jadi apalagi mau memikirkan zat Allah. Roh saja ciptaannya manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tidak ada yang bisa memecahkan hakikat daripada ruh. Apa warnanya ruh itu? Merah, putih, hitam. Kalau meninggal di mana jalannya ruh itu? Apakah di hidung, apakah di mulut, apakah di telinga, apakah ah, tidak ada yang bisa tahu. Ya. Jadi Nabi mengatakan tafakuri ciptaan Allah. Makro alam jagat raya, mikro kosmos alam kecil ini jangan tafakuri zat Allah karena kamu tidak akan sampai ke sana. Ah, sekarang kita sudah masuk Mau mengenal Allah, mencari Allah seperti Ibrahim mencari Allah, Nabi Musa mencari Allah ah, melalui mak alam. Nah, tadi sudah saya sampaikan ruh manusia itu bertingkat. Ada yang jenius, ada yang sedang, normal, ada yang rendah. Maka metode Quran membimbing akal ini disesuaikan dengan intelektual intelektualitasnya, intelijensinya. Nah, bagi orang yang ilmu pengetahuannya tinggi, nah, terus Allah membimbing dengan afala yanduruna ini Al-Ghasyiyah ayat 17 afala yanduruna ilal ibli kaifa wa ilas samai kaifa rufi'at Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan bagaimana kami meninggikan langit itu? Ya, di atas kita ini dan di luar diri kita, di luar bumi kita ini adalah planet-planet. Ya. Yang mana bumi kita ini berputar pada porosnya? Poros bumi ini sehari semalam dan berputar mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun. Laras? Satu tahun? <laughs> Wasyamsu tajri li mustaqarrila dan matahari punya galaksi. <laughs> Jadi bumi berputar pada porosnya kemudian mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun dan Quran mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrilah matahari itu punya galaksi pusat edaran yang menurut Einstein itu jaraknya kurang lebih 3000 tahun perjalanan cahaya. Satu detik berapa kilometer cahaya itu? Dulu di SMA Ya kurang lebih 300 ribu. Ya. Satu detik. Ini galaksi matahari 3000 tahun perjalanan cahaya. Dan lebarnya sini karena seperti poros apa telur 1750 tahun. Kemudian di dalam galaksi matahari itu bertriliun-triliun planet-planet berputar pada porosnya dan galaksinya. Tapi tidak ada yang tabrakan satu pun. Ada ahli astronomi kalau mau tahu bintang di langit, hitung pasir yang ada di muka bumi. Coba hitunglah pasir yang ada di muka bumi ini. Yang saya tahu mengikuti jurnal NASA Badan Antariksa Amerika planet yang terakhir ditemukan 8 juta tahun baru sampai cahayanya ke muka bumi ini. Dan itu masih ada yang belum ditemukan. Coba 8 juta tahun baru sampai cahayanya ke muka bumi. ini. Coba. Sedangkan sedetik 300 ribu kilometer. Semenit kali 60. Sejam kali 60 lagi. Sehari kali 24. Masya Allah. Di Bandung ini berapa kendaraan, ibu-ibu? Bandung. Terang. Ya, kita hitung saja sejuta. <laughs> sejuta kendaraan di Bandung diatur traffic light berapa? Traffic light. Puluhan atau ratusan? Polisi lalu lintas Ratusan atau ribuan? Rata-rata tabrakan sehari di Bandung ini tidak kurang dari 25. Tabrakan. Sedangkan planet yang bertriliun-triliun, bermiliar-miliar berputar pada perusnya galaksinya semua berjalan teratur rapi sehingga Einstein mengatakan ada zat yang maha kuasa yang esa mengatur ini semuanya. Nah, itu sudah apa namanya? Ya, ma'rifatullah melalui akalnya mengkaji makro dan mikro kosmos. Itu yang tinggi akalnya menerima. Afala yang duruna ila sama'i kaifa. Ah kita tahu sejauh jauh-jauh ke sana. Coba kita melihat ke dalam diri kita Allah mengatakan wa fi amfusikum apalatuk tubsirun apakah kamu tidak pernah mengkaji diri kamu Sekarang coba kelingking ibu tadi telapak sekarang kelingking jari-jari ini lima ini nih yang sering gini ke, kalau paspor gini ada sidik jari Nah, nanti kita akan menemukan bahwa nanti di akhirat manusia akan dikenal dari sidik jarinya. Di ilmuwan Amerika baru abad ke-19 ditemukan bahwa sidik jari ini apa? Tidak ada yang sama. Sekarang 6 miliar penduduk dunia tidak ada yang sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang sampai dunia kiamat tidak ada yang sama. Kalau insinyur yang bikin, kira-kira ini saalit kia seratus saja mungkin sudah ada yang ini sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang sampai dunia kiamat. Bapak dan ibunya kan main-main saja. Apa kata Allah? nahnu nusawwirukum fi butuni ummahatikum. Kami yang membentuk kamu dalam rahim ibumu. Ayah dan ibunya berewumpun. Tak pernah bikin gurat-gurat ini. Ya. Sekecil ini tidak ada yang ah. Apa di sini yang kita temukan? Allahu Akbar. Maha Agung Allah anu Satria Alit pabriknya sama keluar eh beda deh yang kembar juga eh sidik jarinya beda lagi coba kalau bikinan manusia seratus pasti ada yang sama sekecil ini apalagi bikin satu juta ah ini makrifatullah melalui akal hanya mengkaji jari. Belum mau mengkaji wajah ini. Ibu pergi haji, lihat orang-orang. Eh, wajah sakit. Ya, Tidak gitu. ada yang sama. Ya. Hidung, pipi, semua. Ah, di situ kita bisa mengkaji. Allahu Akbar. Sehingga dengan akal kita meneropong makro dan mikrokosmos kita akan sampai kepada Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Belum kalau kita lihat peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang di dalam Quran kita diperintahkan untuk melihat. Saya sebelum Ramadan kemarin Ya, keliling ke beberapa negara Timur Tengah termasuk tujuh hari di Mesir melihat tempat-tempat secara yang dihancurkan oleh Allah. Pernah dengar korun? Korun. Sudah ke danau korun? Tempat si korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Kemudian apalagi Dedet si laut mati kota Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah kemudian jadilah laut mati yang luasnya 30 kali 5 kilometer. Sudahkah ke kota Ur, Irak tempat Allah menenggelamkan Nabi Nuh ya. Kerajaan Sabah yang dulu baldatun toiba rabbun ghafur kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, dari peristiwa itu kita bisa oh, benar Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau lihat Fir'aun. Ya, jadi satu metode apa saja yang dilihat nah, itu akan membuktikan tentang wujud ada dan esanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu metode akal. Kedua, metode Asmaul Husna. Ya, kalau metode Asmaul Husna innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Wah, sampai jam berapa ini? Sampai setengah Tiga, jadi ini jam dua Nanti dua seperempat baru tanya jawab ya Ya, sekarang kita tambah lagi Metode apa? Asma'ul Husna Sekarang tadi sudah kita singgung Asma'ul Husna itu ada eh, 99 yang wajib diketahui Tapi Asma'ul Husna itu ada riwayat 1000 Ada riwayat tidak terbatas. Apa akidah kita di sini? Akidah kita Asmaul Husna tidak terbatas. Nah ini saya dulu masih SMP membaca perdebatan eh, antara Ahasan dengan Bung Karno tentang Asmaul Husna ini. Ya. Di bawah bendera revolusi. Pernah baca ibu-ibu? Di bawah bendera Oh iya. Oh lupa lagi ya. Ya, di sana ada perdebatan Bung Karno dengan Ah Hasan mengenai Asmaul Husna ini. Ya, saya setuju Bung Karno. Dia orang intelijen bahwa ya, tidak terbatas. Bukan 99. 99 itu yang wajib kita kita. Tapi Asmaul Husna tidak ter terbatas. Karena kalau terbatas berarti Allah terbatas. Ah nanti 99 turun lagi disebut Asmaullahil Azam. Nama Allah yang agung. Itu kalau baca buku saya Asmaul Husna itu 99 yang oleh Nabi dikatakan siapa yang membaca Asmaullahil Azam di dalam doanya maka doanya mustajab. Itulah sebabnya maka surah Al-Hasr ayat terakhir hafal ibu-ibu. Ya. Illa wal Ah. Itu satu riwayat, satu tiga riwayat itu. Kalau baca buku saya semua itu ada tiga riwayat. Pertama mulai dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha bil taqwanun wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaikumul fasiqun Nah, kesananya itu ada tiga mazhab. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannatumul faizun. Lau anzalna hadal qur'ana la jabal liraitu hasyam mutasadmi. Ketika amtalu nadwil. Wallahu alladhi la ilaha illa wal malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir itu 16 Asmaul Husna di situ Nabi mengatakan siapa yang membaca ayat ini di waktu pagi maka kami kirim 70 ribu malaikat mengawal dia dan mendoakan dia 70 ya, ribu malaikat mengawal dan mendoakan dia. Dan kalau dia mati pada hari itu dihukumkan mati syahid. Dan siapa yang membaca ayat itu di waktu sore. Kami kirim 70 ribu malaikat mengawal dan mendoakan dia. Dan kalau dia mati pada malam itu dihukumkan mati syahid. Kenapa? Karena 16 asma'ullahil a'zam. Nama-nama Allah yang agung tercantum Ini sedikit saja. Apa yang terkandung dalam ayat kursi juga demikian. Hmm. Itu masuk asmaullahil a'zam. Nama-nama Allah yang agung yang jumlahnya ada 33. Nah itu bisa dibaca di buku saya Ayatul Hirs Ayat-ayat penangkal Itu semuanya adalah ayat-ayat mak Ma'rifatullah. Ya. Yang apabila dibaca, apalagi sudah yakin, wah itu ada keutamaan luar biasa yang diberikan Allah kepada seseorang. Ya. Jadi, untuk apa Asmaul Husna yang 99? Sementara 99 dulu ya. Sementara gitu. Tidak <laughs> usah. Nah, satu metode untuk makrifatullah. Jadi mengenal, cukup mengenal Allah itu dengan memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz sampai kepada As-Subur. Tidak perlu rumit-rumit itu. Itu saja Allah itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Nanti kita bahas. Ya. Apa itu Ar-Rahim? Apa itu al qudus Salam. Jadi satu metode untuk mak jadi kalau ibu mau makrifatullah sudah. Asmaul husna dipahami, ya sudah makrifatullah Kedua, makrifatullah apa asmaul husna itu untuk zikir afdalul dzikri asmaullah husna. Dikri yang paling utama adalah asmaul husna. Terzikir. Ketiga untuk lid doa. Untuk doa. Doa yang didahului asmaul husna kata Nabi Mus mustajab. Ya, apalagi kalau rutin ibu tiap malam baca Asmaul Husna. Ya. Jadi, satu untuk makrifat, metode makrifat, kedua zikir paling utama-utama zikir adalah Asmaul Husna, ketiga untuk doa, doa mustajab kalau didahului dengan Asmaul Husna, keempat Nah, ini sudah masuk nanti sedikit naik sumber nilai akhlak. Asmaul Husna yang 99 itu apa? Sumber nilai akhlak. Tadi di pendahuluan sudah saya sampaikan. Apa artinya? Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, takhallaqu bi akhlaqillah berakhlaklah kamu sesuai dengan akhlak Allah terapkan sifat-sifat Allah dalam dirimu sesuai dengan kemampuan kemanusiaanmu Terjemahkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu maksudnya. Jadi kembali kepada menganalisa hadis Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Ahsa. Ya, ahsa itu beda dengan ahfaza. Kalau ahfaza hafal Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhammadin. Ah, itu hafal. Tapi ahsa di samping hafal, dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tiap malam seribu Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi ada tetangganya anak yatim diusir di sekolahnya karena tidak bayar uang sekolah. Tidak tergetar hatinya sedikit pun juga. Jangan hafal Ar-Rahman belum hafal Ar-Rahman. Walaupun seribu kali Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, rakyatnya sudah kelaparan. Fakir miskin cukup diberi seratus, bari antri mati terinjak-injak. Guru naik 600 ribu sebulan aja hesek, tentara naik. Mereka naik gajinya puluh-puluh juta. Belum hafal Ar-Rahman. Belum hafal Ar-Rahman. Ar-Rahman. Walaupun tiap tahun pergi haji. Ya. Karena tadi apa kata Allah? Kalau mau dekat dengan aku, ubuguni fi du'afaikum. Kalau mau dekat dengan aku, kata Allah, cari aku di tengah orang-orang yang menderita. Cari aku di tengah anak yatim, fakir, miskin, yang busung, lapar, yang kelaparan. Ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahman. Sumber rahmat, jadilah sumber rahmat di tengah masyarakat mulai di rumah tangga. Istri jadi rahmat bagi suami, suami bagi istri, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak-anak. Sehingga di dalam rumah tangga itu ruhama tidak ada yang sampai anak berani membunuh ibunya, membunuh ayahnya sendiri seperti sekarang ini kita saksikan. Ya. Jadi Asmaul Husna itu sumber apa? Nilai moral dan akhlak yang harus ditiru. Allah itu Ar-Rahman, jadilah sumber rahmat. Allah itu Ar-Rahim, pemancar kasih sayang, jadilah pemancar kasih sayang di tengah masyarakat. Allah itu As-Salam, sumber kedamaian, jadilah sumber kedamaian di tengah masyarakat. Allah itu al qudus Maha Suci. Jadilah orang yang suci di tengah masa. Allah itu As-Sabur, Maha Sabar. Jadilah pemimpin kalau pemimpin yang sabar. Kepala rumah tangga yang sabar. Istri yang sabar. Ah, jadi 99 Asma'ul Husna itu harus di Iya. Diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya diterjemahkan ada yang bertanya bagaimana Pak Kial mutakabir sombong wah bagaimana mutakabir boleh at alal mutakabir sadaqah ada tempatnya takabur kepada orang yang takabur sedekah sedekah Ada agama sudah takabur kepada Islam, umat Islam. Ya, tidak bisa dibiarkan. Kita juga harus at-takabburu alal mutakabbiri sadaqah. Ya, terhadap sesama, terhadap tidak boleh, tapi terhadap kelompok yang takabur kepada Islam, maka tidak boleh sabar, sabur, sabur, sabur. Ah, tidak boleh. Jadi ada tempatnya. Asmaul Husna yang 99 itu semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. jadi kita nampakkan wajah Allah di muka bumi ini. Sudah nampak kerusuhan tiap hari, pembunuhan, Masya Allah, kebrutalan. Masya Allah, sudah, sudah. Bangsa ini sudah. Karena apa? Kosong dari mak rifatullah. Ya. ya. Jadi apa itu keempat? Menerapkan nilai dan akhlak. Nah ini nih. Nah ini nih sumber kekuatan. Asmaul Husna itu adalah sumber kekuatan. Orang yang terjun ke dalamnya itu dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita ambil contoh saja. Ini kalau baca buku saya tas apa ah, ah, istigasa, istigasa itu di situ saya berikan contoh-contoh. Ibu pernah ke Hebron. Yerusalem belum. Ya. Kalau kita ke Yerusalem, selatan Yerusalem itu ada kota 30 kilo dari Yerusalem. Ya. Saya juga baru Ya kalau ke Yerusalem sudah tiga kali tapi ke Hebron baru sekali lolos. Ini waktu ngantari ini ke Mesir sekolah saya sempat ke Yerusalem dan bisa masuk. Tapi dua kali tidak bisa masuk karena pas mau masuk perang ada ribut. Ya, gitu ya. ya. Jadi kota itu namanya Madinatul Khalil kota Khalilullah Ibrahim alaihissalam orang Yeru, orang Israel menyebut Hebron. Nah, di situ kuburan Nabi Ibrahim di masjid Hebron itu masjid kubur Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ishak, Rifqah istri Nabi Ishak itu namanya Rifqah. Ya, kuburannya juga di sana. Di pinggir kota Hebron atau Madinatul Khalil, disitulah istana Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Mungkin pernah dengar cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberi kerajaan istana yang tidak mungkin orang-orang berikutnya bisa mencapai sama istananya Nabi, kerajaannya Nabi Sulaiman. Karena dia bisa menguasai jin, binatang, bisa ngobrol, dengan binatang, jin-jin dan sebagainya. Nah, ketika dia dapat informasi bahwa Ratu Bilqis di San'a di Yaman sana eh, mau datang ke Hebron, maka dia berkata kepada jin dan manusia, "Hei jin dan manusia, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan mahligai Ratu Bilqis?" Sebelum sampai ke sini, istana itu sudah ada di sini. Ah, waktu itu jin ifrit. Jin apa? Ifrit. Ifrit itu artinya sarjananya jin. Ifrit sarjana. Ah, waktu itu duduk. Duduk berhadapan-hadapan dengan Nabi Sulaiman. Terus jin ifrit, saya bisa memindahkan kalau kita berdiri sebelum lurus istana sudah ada di sana. Wah, hebatnya Ifrit. Tapi kemudian berkatalah wazir Nabi Sulaiman, wazir itu eh, perdana menteri Nabi Sulaiman, dia ahli kitab. Hah? Asib bin Bahroya. Nah ini nama Palestina, tapi orang Sunda sudah mengaku nama Sunda, padahal nama Mang Asep. Asib bin Bahroya. Nah, Asib sudah Mang Asad. Oh, aset aset teh bahasa Sunda itu bahasa eta bahasa Palestina. Wazir Nabi Sulaiman namanya Asib bin Bahroya. Dia ahli kitab. Huh? Dia langsung jawab, "Ya Nabiullah, saya bisa memindahkan sebelum mata Anda berkedip." Maka istana Ratu Bilqis sudah ada di Hebron. Sekejap mata. Apa rahasianya Mang Asep? Saya hanya mencari kurang lebih 17 tafsir. Ya, rahasianya hanya pada ayat kursi. Al-Hayyul Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagithu. Hanya itu resepnya Mang Asep. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagithu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagithu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagithu. Nah. Ini bisa dibaca dalam buku saya eh, Nah, itu di bagaimana Nabi Sulaiman. Kemudian kalau kita ke Yerusalem ada Masjidil Aqsa. Ya, pernah dengar Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria yang memelihara Siti Maryam. Ya, ketika Siti Maryam ini lahir karena ayahnya Imron dengan ibunya sudah bernazar untuk diwakafkan. Baru saja lahir anaknya sudah diantar ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa murid Nabi Zakaria itu ada 12 parubut. Masing-masing. Saya yang memelihara. Kata yang satu saya yang berhak melihara. Satu, kan, ribu belas orang. Nah, kalau ibu nanti ke Yerusalem nanti dari Amman Amman di Taurat Injil namanya Amon Amon jadi Amman nah, Amon nah, ah. itu kita masuk lewat yeah. the river of Jordan ada sungai Yordan itu nanti mengalir di, di, di pinggir kota Yerusalem. Kata Nabi Zakaria, sudahlah, tong ribut. <laughs> Kita ke sungai Yordan aja bawa pena masing-masing. Penanya bukan seperti ini, tapi mengapung di air. Ya, bahulah, bukan seperti ini. Kita buang pena untuk menulis kitab ini ke sungai. Siapa yang penanya melawan arus itu yang memelihara Siti Maryam. Setuju? Wah, setuju semua. Maka 12 murid Nabi Zakaria pergi ke sungai, buang penanya hanyut, buang 12 muridnya hanyut kabeh. <laughs> Tapi Nabi Zakaria ketika membuang penanya, ini banjir ke sini, penanya melawan arus. Apa rahasianya resepnya? Ah itu. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagitu Istigasa Istigasa Nabi Zakaria. Ah, kalau ibu pergi ke Yerusalem, ini Masjidil Aqsa, di bawahnya ini ada kuil kata Yahudi kuil ratapan meratap. Di sebelahnya itu tahun yang lalu ditemukan sungai di bawah tanah sungai di bawah tanah. Airnya jernih sekali. Para ilmuwan mengatakan itulah tempat Nabi Isa menobati orang sakit, menghidupkan orang mati. Apa resepnya Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit? Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghiitsu. Itu Al Hayyul Qayyum. Ya. Rasulullah menang di perang Badar. Nah, yang haji 80 ke sana itu masih lewat di Badar. Tapi sudah 98 9 ke sini itu sudah tol. Jadi tidak lewat di Badar lagi. Nah di perang Badar itu Rasulullah istighatha dengan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika Kemudian datang bala tentara malaikat menyerang bergelombang. Gitu. Bergelombang. Ya. Para ulama menyatakan intinya adalah al-hayyul Qayyum. Jadi nanti Asmaullahil A'zam yang 33 itu naik Al Hayyul Qayyum cukup. Dua dan keagungan ayat kursi kemudian surah Ali Imran ayat 2 surah Toha ayat 111 itu ada di buku saya Ayatul Hirs itu ayat-ayat Makrifatullah penangkal Nah, kalau ayat kursi kan sudah hafal ya. Hafal ayat kursi? Hah? Hmm? Surah Ali Imran ayat 2, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Toha 111. Wa anatil wujulil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Nah, ini termasuk ayat penangkal. Pembentengi diri kita. Ya. Ada tiga. Kalau Umar membaca ayat Al-Qayyum itu Al-Qayyam. Itu kira'a Umar bin Khattab. Jadi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyam. Nah. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyam. وعنت الوجوه للحي القيم وقد خاب من حمل ظلم Ah, ini informasi saja tahu saya ke sana itu kiroah. Perbedaan kiroah Quran itu bisa tujuh macam kiroah. Jadi al hayyul qayyum. Nah, kalau baca ayat kursi kata Nabi, ayat kursi itu 50 huruf. 17 kali nama Allah disebut. 50 huruf itu 50 solat. 17 kali 17 rakaat. Solat. Nah, bisa baca di buku saya Ma'rifatullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu al hayyul qayyum sudah bagus. La ta'khudhuhu. Nah, itu Allah alsinatu wa lahu. Ah, nanti 17 kali nama Allah disebut kalau membaca ayat kursi. Dan di dalamnya adalah Asma'ullahil A'zam. Ah, jadi sumber kekuatan. Itu baru memberi contoh Al-Hayyul Qayyum Nah, tentunya dia bisa jadi sumber kekuatan kalau kita sudah nah, benar-benar sudah mencapai derajat makrifat yang tinggi. Nah, kalau masih ragu-ragu, <laughs> ya tidak bisa jadi sumber kekuatan. Ya, inilah uh, melalui asmaul husna metoda tak usah panjang-panjang, bisi olap. Mhm. Nanti kita ulang baru terus lagi kepada metoda ibadah. Ya, metode ibadah. Ah, mungkin ibu-ibu ada yang pusing. Hmm. Ada yang pusing? <laughs> Aduh, hehehe. iya. Nah, <laughs> maka dipersilahkan kalau kalau ada yang kurang jelas Nah, nanti dua tiga kali, empat kali, nanti akan lebih mantap. Ibu, ada yang bertanya. Sehingga nanti ibu akan melihat dunia ini dengan penuh kenikmatan. Ya, dunia penuh dengan kenikmatan. Ya, ya, ya silahkan. Ya. Bukan. Kalau muraqabah itu e, perjalanan hidup tujuh tujuh e, proses perjalanan hidup kita untuk mencapai muraqabah. Muraqabah itu implementasi dari makrifatullah. Ya, jadi orang yang sudah mencapai tingkat makrifatullah itu dia akan muraqabah. Artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan ma'rifatullah itu nanti kita akan sampai ada ma'rifatut tauhid, ma'rifatul hujjah, ma'rifat ada tiga tingkat. Ada yang membagi dua tingkat. Kita nanti akan sampai kepada tingkatan. Tingkatan pertama untuk orang awam cukup dia sudah yak la ilaha illallah. Dia sudah ma'rifatullah. Ah, kalau mau naik ma'rifatul hujjah nah, tingkat berikutnya dia tidak yakin la ilaha illallah tapi tahu dalil-dalil rasio tadi tahu dalil Qur'annya asmaul husnanya nah, itu itu namanya ma'rifatul hujjah tahu dasar-dasarnya dalil-dalilnya kalau tingkat pertama untuk orang awam cukup la ilaha illallah la ilaha ah, sudah sudah ma'rifat itu tapi taman kanak-kanak nah gitu dia <laughs> ya, tidak tahu dalilnya, tidak tahu dalil akal, dalil Quran, dalil hadis, tidak tahu pokoknya la ilaha illallah itu kolot abdi malah ilaha illallah. Nah, tapi kalau ibu sudah tahu, wah, abdi mah terang. Kul Allahu ahad. Allahu sama lam yalid wa lam yulad itu dalil sudah tahu Allah itu as nah, tahu itu Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'ala ah, itu ma'rifatul hujjah tahu uh, Allahu la ilaha wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar tahu tahu tahu tahu tentang nanti tahu perincian asmaul husna itu ada enam dibagi ini ini ini ini ini ini implementasinya gini ah itu artinya ma'rifatul hujah. Kalau yang pertama taman kanak-kanak, SD, ah nanti naik SMP, SMA. Nanti naik lagi SMA, S1, S2, S3. Murakoba itu implementasi dari makrifatullah. Nanti kita akan bahas. Ya. Alaikum Ya. Ma'rifatullah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga itu, ya nanti ada kuliah kita terakhir implementasi ma'rifatullah dalam kehidupan rumah tangga, implementasi ma'rifatullah dalam bermasyarakat, dalam berpolitik, dalam berekonomi, bersosial, tapi intinya di rumah tangga itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah rumah tangga itu eh, apalah eh, apa eh, adalah eh, duniawi dan ukhrawi. Hanya mati yang memisahkan rumah tangga itu. Sayang menyewa wanita. Oh ya, itu nanti. <laughs> ya. Ada lagi? Jadi ada kalau baca buku saya Kuliah Ma'rifatullah itu itu ada di bawah sama anak-anak. E, itu ada terakhir implementasi Ma'rifatullah dalam kehidupan sosial. Mulai rumah tangga gimana, di bernegara bagaimana, bermasyarakat, berekonomi, berakhlak, ber Nah, itu nanti karena didorong oleh Nah, karena di, di, dipengaruhi juga oleh kata ibu tadi muraqabah. Ya, muraqabah. Jadi tidak akan mungkin suami akan ya bohong gitu ya atau membohongi atau menipu istrinya karena sudah muraqabah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi? Ibu-ibu. Masih ada? Wanik. Mangga. Ah, ya, kalau tidak ada lagi. Tapi mungkin satu ya Pak ya. Iya boleh. Tadi kata Pak Mohtar yang ifrit tadi Pak. Di Quran kan dijelaskan tentang ifrit. Kenapa muncul tadi Perdana Menterinya dari Sulaiman yang Mang Asep tadi? Apa? Di Quran itu jelaskan kan jin ifrit ya. Iya. Di, di Quran tapi Bapak tadi jelaskan ternyata sebetulnya yang mindah sekejap mata itu Perdananya Menteri Pak Sulaiman Eh Nabi Sulaiman maaf Pak Mang Asep tadi <laughs> Oh iya Ifrit itu lebih rendah ilmunya dari Mang Asep ya. Jadi yang memindahkan itu bukan jin Ifrit Kalau bapak dan ibu eh, Kalau ibu men, men, membaca tafsir ya, Membaca tafsir ifrit itu disuruh eh, siapa di antara jin dan manusia dalam Quran itu kan jin dan manusia jin ifrit saya bisa memindahkan jika anda berdiri ini nah, tapi manusia lebih jadi kita tidak perlu takut sama jin kita lebih kuat eh, jin dan di sini juga Nah, itu keutamaan manusia. Manusia itu punya rasul, jin tidak punya rasul. Jin itu ikut majelis taklim di kita juga sini ikut. Banyak yang ikut majelis taklim gitu. <laughs> ikut kuliah ma'rifatullah gitu ya. Ya, karena dengarnya sama dia tidak punya rasul. Ah, cuma keanehan dan keunggulan jin kalau kembali dari kuliah ma'rifatullah ini langsung dia sebarkan ke teman-temannya. Hai orang balik ke imah <laughs> sare, eh, sibuk tidak ada kesempatan menyampaikan ke suami juga nggak tahu apa pengawasan ah kok nama ma'rifatullah we gitu. <laughs> ah kalau jin masuk mengikuti majelis taklim dapat satu ayat dua ayat langsung Ibu pasti sudah tahu masjid jin. Masjid jin itu tempat turunnya surah Al-Jin dan tempat Nabi mengajarkan Quran kepada jin, jin, jin. Saya 9 tahun 98 ya ada teman saya ke masjid jin sama-sama pulang ke hotel ada satu ikut mau ikut ke Indonesia tapi sama santri saya sudah usir saja tidak boleh. Di Indonesia sudah banyak jin masa mau ikut lagi ke Indonesia <laughs> tidak usah. Ya, jadi eh, Nabi Sulaiman itu menyeru kepada jin dan manusia dan ternyata manusia lebih unggul dari jin. Jadi ibu-ibu tidak perlu takut sama jin itu. Nah, nanti ada kalau sudah ma'rifatullah. Nah, karena jin itu biasanya digunakan oleh orang melalui apa? Zaman Nabi Sulaiman juga itu turunnya ilmu itu. Ilmu apa? Sihir. Sihir itu menggunakan jin. Menggunakan jin. Jadi kalau kita sudah ma'rifatullah itu, wah nanti Bahkan ibu bisa mindahkan. Ya jin-jin itu. Ya. Jadi kita lebih unggul, kita lebih kuat daripada jin-jin itu. Ya. ya, saya kira cukup. Ibu-ibu masih ada? Sekian. Ya, tidak ada lagi, masih ada lima menit lagi. Kita korting saja. <laughs> lima menit, mudah-mudahan ada manfaatnya eh, dan insya Allah Rabu depan kita sholat berjamaah di sini. Selesai salat berjamaah kita lanjutkan dengan metode ibadah. Tapi tentu kita ulang sedikit apa metoda akal, metoda asmaul husna itu. Nah, baru kita masuk pada metoda ibadah. Nah, di mana ibadah ini yang agak panjang karena sekaligus kita akan mengungkap tingkatan-tingkatan ibadah dan apa arti abid itu. Nah, jadi pembahasan kita ini ya di samping metode perbandingan ya, metode eh, spiritual dan juga rasional eh, juga mengambil perbandingan-perbandingan tidak mengajarkan atau saya tidak mengajarkan satu tarekat. ini yang harus tapi silahkan. Nah, apa itu? Tidak tidak sama sekali diarahkan kepada wah ini apa tarekat naksabandi, apakah tarekat ini, tarekat ini, ini makrifatullah Ya. Saya kira cukup sekian. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu tidak terasa sebetulnya kalau satu setengah jam biasanya kurang pak. Tapi insya Allah Rabu depan eh, terima kasih Pak Mutar, Bapak bersedia berjamaah sholat zuhur di sini sehingga dari segi waktu dan peserta pak. Jadi karyawan-karyawan, bapak-bapak insya Allah juga akan ikut sehingga e, ilmu ini tidak diserap oleh ibu-ibu tapi Pak Muhtar juga bahagia karena kebanyakan ibu-ibu kata Pak Muhtar kalau ceramah di depan ibu-ibu nilainya satu banding 10 dibanding iya. bapak-bapak ya Pak ya jadi e, tidak ada salahnya kalau Pak Muhtar itu juga ceramah di sini yang dengarkan mayoritas ibu nilainya tetap 10 Pak iya, dibanding insya Allah ya. ya. <laughs> Ya. Mudah-mudahan jadi uh, apa yang didengar sore ini kalau ibu merasa senang ayo jawil ibu-ibu yang lain sehingga tahun eh, minggu depan insya Allah pesertanya lebih banyak lagi di diajak dijawil itu bahasa Jawa <laughs> ya Masih ada waktu Pak ini ada ibu yang berkenan oh boleh boleh Kita coba bukunya buku. Buku Ma'rifatullah. Ini sudah diterbitkan bukunya. Coba. Ya, ini nih kuliah-kuliah dibukukan. Semuanya rujukannya ke sini. Jadi ya, ibu-ibu eh, kalau mau ini, ini sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Ini paling sedikit uh, eh, 16 kali atau 20 kali pertemuan ini. Kalau saya di DPR di, di Jakarta 12 kali. Jadi kalau kita di sini karena agak luas wawasannya, pembahasannya mungkin 20 kali ini. Nah, di atas ini nanti kita membahas tazkiyah. Tazkiyah. Ada empat macam tazkiyah satu tazkiyatul arwah, jadi mem membersihkan ruh. Ini. Kemudian tazkiyatul akal, akal kita kita harus tazkiyahkan. Kemudian ketiga tazkiyatul qalb, hati kita ini qalb penyakit hati ada 60 macam. Ya. 60 iri hati, dengki, dendam, hikit, kibir, ya. Semua itu harus di bersihkan dengan tazkiyah kemudian tazkiyatun nafas nafsu toma rakus lupa nah, itu itu tazkiyah itu bisa mungkin 10 kali pertemuan tazkiyah lanjutan dari ma'rifatullah ah nanti ma'rifatul akhirah kalau mau akhirat kita buka surga, surga dibuka, neraka kita buka tahu. Nah, masuk pintu ini karena ini, karena ini, karena ini. Yaitu makrifatul akhirah. Jadi sementara ini tazkiyah belum sempat saya susun. Sekarang sedang menyusun makrifatul akhirah. Soal akhirat. Menyungkap alam akhirat. Ya, tapi untuk menuju ke sana kita ada menyinggung eh, ini oleh anak saya sedang disusun metode menjemput maut. Gimana menghadapi maut itu? Ya. Tidak perlu takut ibu. Mati itu satu kenikmatan. Ya. Bukan malah petaka. Kalau sudah mencapai ma'rifatullah justru rindu. Ada rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira Nanti kita akan sampai ya, ke iya, sana. Saya terang, uh, eh, sharing pengalaman aja Pak Ibu. Ke, ke, saya sudah udah beberapa kali ikut Pak Muhtar. Sebaiknya memang kita tanpa handout karena itu ganggu perhatian kita. Nah kita memiliki buku itu kita baca di rumah. Sehingga pada waktu dengan Pak Muhtar betul-betul kita konsentrasi mendengarkan lalu kita baca bukunya di rumah. Tapi kalau pakai handout mungkin malah merusak e, mengalihkan perhatian jadi handout gitu Pak. Mungkin itu uh, Pak ya, Muhtar. Ya, terima kasih ya. Ya. Ya, terima kasih kita akhiri uh, pertemuan ini dengan doa majelis subhanakallah wa bihamdihi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan ibu-ibu yang berminat buku harganya 30.000 ya